Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pertemukan kembali ke dalam majlis ta'lim yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan <clears throat> wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah وغشيتهم الرحمة وخفتهم الملائكة وذكر الله في من عنده dan tidaklah satu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam hati yang lain wa yatadarasuna fima bainahum dan mereka saling mengajarkan satu sama lain melainkan kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bagi orang-orang yang mau meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu walaupun cuma sejenak maka Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan pada hati-hatinya ketenangan Karena mana ketenangan ini tidak bisa kita dapatkan dari segala aspek Ketenangan ini adalah ketenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan hanya kepada orang-orang yang mau menuntut ilmu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala juga akan melimpahkan kepada orang-orang yang tadi yang berkumpul saling menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan padanya rahmat yang mana dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita akan memasuki jannahnya dengan rahmat Allah pula kita akan dijauhkan dari nerakanya. Beruntunglah orang-orang yang mau menuntut ilmu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala juga akan menyuruh kepada malaikat bahwasanya di sana ada majlis ta'lim. Maka malaikat pun berbondong-bondong dan mereka merendahkan sayapnya kepada para talibul ilmi hanya kepada para talibul ilmi kepada orang-orang yang mau meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu walaupun sejenak dan yang terakhir inilah yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebutnya menyebut-nyebut nama-nama hamba-hamba tadi yang mereka mau berkumpul fulan bin fulan fulanah bin fulan atau fulanah bintu fulan allan bintu allan dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebutnya dan sudah kita sampaikan betapa gembiranya seseorang ketika sang raja menyebut nama orang yang dia cintai di depan rakyatnya ketika dikumpulkan seluruh rakyatnya dan bergemalah suatu gema yang mana raja tadi menyeru bahwasanya fulan bin fulan Aku mencintainya Betapa bangganya orang tadi Jika kita ibaratkan Kalau presiden kita sekarang Mengumpulkan Rakyat Indonesia seluruhnya Kemudian Memberitakan di media massa seluruhnya dan mengatakan bahwasanya presiden kita mencintai pula maka betapa bahagianya bukan cuma dirinya saja yang bahagia, tetapi keluarganya juga, bahkan kerabat-kerabatnya juga bahagia. Lah itu cuma perkara dunia. Lah bagi nanti di akhirat kelak sebut nama-nama kita yang mau berkumpul di majlis-majlis yang mulia ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama kita dan mengagung-agungkan kita di depan umat-umat yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. <clears throat> Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang pengertian innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imrin ma Pada paragraf yang pertama yang namanya innamal a'malu binniyah ini yang lagi adalah maknanya adalah sebab ya innamal a'malu binniyah kata Imam Ibnu Rajab maknanya al-hasilah innamal a'mal al-hasilah binniyah atau hasilatun binniyah sungguhnya setiap amalan seluruh amalan ini terjadi disebabkan karena niat terjadi dikarenakan adanya tadi niat jadi tidak mungkin seseorang melakukan amalan tanpa dia meniatkannya tanpa dia menginginkannya tanpa ada tujuan ya tidak mungkin seorang yang tidak mau makan tiba-tiba makan ya tidak mungkin ya atau seorang makan tanpa niat makan ini tidak akan mungkin terjadi dan ini adalah makna yang pertama kemudian makna yang paragraf yang kedua innamal wa innamal limri imanawa dan hanya saja setiap amalan tadi ya, yang namanya amalan tadi ini menghasilkan ya innamal wa innama likulli mirima nawa yang namanya amalan tadi jikalau setiap orang melakukannya ya melakukan amalan tadi maka orang tadi akan mendapatkan natijah ya ini makna yang kedua itu ya bahwasanya ketika seseorang melakukan amalan meniatkan amalan maka dia akan memperoleh ya natijahnya artinya perolehan atau buah maka dia akan mendapatkan yang namanya buah atau yang namanya ganjaran sesuai dengan apa yang dia telah meniatkannya. Ya. Sesuai dengan apa yang dia telah meniatkannya. Jika dia meniatkan dengan niat yang soleh, niat yang lurus maka niscaya dia akan mendapatkan ganjaran yang lurus pula ganjaran yang saleh pula ganjaran yang baik pula jika dia meniatkannya dengan niat yang jelek maka dia akan mendapatkan ganjaran dengan sesuai dari niat jeleknya tadi ya ini kita contohkan kemarin apa? Seperti contohnya apa? Seperti contohnya makannya. Makan. Seseorang makan. Kalau dia niat makannya tadi diniatkan untuk memperkuat ibadahnya, memperkuat ya misalnya sahur, memperkuat puasanya, ataupun makan waktu berbuka memperkuat sholatnya dan sholat di malam harinya maka dia pula akan mendapatkan pahala tadi sesuai dengan apa yang tadi yang diniatkannya ya dan sebaliknya pula jika dia meniatkan makan tadi ya jika dia meniatkan makan untuk berbuat maksiat ya maka dia juga akan mendapatkan ganjaran berupa dosa dari niatnya tadi ya dipahami ini ya jadi yang rajih kita kemarin sebutkan bahwasanya niat ini dibutuhkan atau diperlukan baik itu amalan-amalan yang sifatnya ubadiyah atau ibadiyah atau ubudiyah sifatnya dalam sifat peribadahan maupun juga dalam sifat-sifat adatiyah atau adat sifat-sifat kebiasaan misalnya perkara ibadah seorang salat jika salatnya karena wajah Allah, maka pasti dia akan mendapatkan dari ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jika dia salatnya tidak karena wajah Allah, maka dia akan mendapatkan dosa. Dan begitu ya. Dan begitu seterusnya. Semua amalan baik itu ibadah maupun amalan-amalan kebiasaan maka hendaknya kita meniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan kita tadi tidak sia-sia. Ya. Orang misalnya makannya cuma tujuannya untuk kenyang saja atau tujuannya untuk menghentikan rasa laparnya atau untuk menguatkan punggungnya. Ada orang niat yang tadi seperti tadi, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa melainkan apa? Kenyang saja, kuat punggungnya. Tetapi nah, tapi di sisi Allah tidak ada nilainya. Dan kita mengharapkan kita mendapatkan kedua-duanya. Mendapatkan pahala di sisi Allah dan juga mendapatkan perkara yang kita inginkan dari perkara-perkara dunia. Dan untuk lebih memperjelasnya, kita akan menyebutkan apa yang dimaksud dengan niat. Niat ya sebutkan oleh Imam Al-Hafidh Ibn Rajab An-niyah fil lughah naun min al-qasdi wal iradah ya yang namanya niyah secara lughah secara bahasa niyah ini kata Al-Hafidh Ibn Rajab bahwasanya inilah salah satu macam atau satu bentuk dari yang namanya tujuan dan keinginan. Jadi nanti kalau kita dipanjangkan umur, kita akan membahas permasalahan ini. Ya, jadi ada tingkatan-tingkatannya ya. Ya, ada lima tingkatannya. Insya Allah itu dipelajari dalam permasalahan qawaid fikhiyah ya. ilmu qawaid al-fikhiyah kalau kita mau panjang kita akan membahasnya allah jadi yang namanya niat tadi inilah satu bentuk dari yang namanya tujuan atau yang namanya keinginan ya. Jadi pahami ya, seseorang Misalnya Seseorang Mengangkat batu Misalnya ya, Mengangkat batu Pasti dia punya tujuan Mengangkat batu tadi Apakah dia tujuannya untuk Memperkuat otot-ototnya, Ataukah tujuannya Dia ingin memindahkan batu tadi Ya Ataukah tujuannya dia ingin membangun satu rumah dan tujuan-tujuan yang lainnya dari mengangkat batu tadi. Ya. Jadi ini ini yang didasarkan dari terciptanya amalan tadi. Itu yang kalau kita secara syar'i menyebutkannya itulah niat. Ya. Kalau secara bahasa niatnya apa? Artinya ya tujuan, keinginan ya. Ini secara bahasa. Adapun secara syar'i an-niyah ini Al-Hafidh Ibn Rajab menyebutkan bahwasanya pembahasan dalam permasalahan pengertian dari niat ini ini bermakna dua dari kalam para ulama. Wan fi kalam ulama taqru bi ma'nayain. Dan niat ini ya dari ucapan-ucapan para ulama ini terdapat dua pemaknaan. Ya, ada dua makna dari niat tadi. Ya. Yang pertama, makna yang pertama at tamizul ibadat Ba'diha an ba'd. Ya. Yang pertama maknanya Tamizul ibadat Ba'diha an ba'd. Jadi yang namanya niat ini pada pendapat yang pertama ini maknanya tamyizil ibadah ba'di an Artinya pembeda antara ibadah-ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Ya. Artinya pembeda ibadah-ibadah yang satu dengan yang lainnya atau sebagian dengan sebagian yang lainnya. Misalnya sebutkan kata mizi salati zuhur min salatil asr. Seperti orang yang membedakan atau pembedaan antara salat zuhur dengan sholat asar ya. Jadi misalnya seorang ya, seorang dalam perjalanan safar ya, perjalanan safar dia melakukan jamak takhir ya, melakukan jamak takhir. Jamak takhir apa artinya? Sholatnya di kebelakang belakang. Ya jadi sholat duhur tidak dilakukan di awal waktunya Tapi dilakukan pada waktu masuknya sholat asar ya. Pada waktu masuknya sholat asar Jadi yang mana yang didahulukan Sholat asar atau sholat duhur dahulu Hah? apa? Sholat duhur dahulu ya Karena sholat ini tertib ya ini pendapat ulama yang paling wajib ya, salatnya tertib. Ya, jadi misalnya cuma takhir zuhur dulu baru asar ya. Nah, di sini dia akan melakukan berapa rakaat? Karena musafir tadi dia diberikan keringanan melakukan yang namanya qasar ya. Qasar itu artinya pengurangan atau peringkasan diringkas sholatnya jadi dua rakaat dua rakaat. Nah, bagaimana dia membedakan antara zuhur dengan asar tadi? Bagaimana caranya? Dia membedakan zuhur dan asar dengan dengan niat tadi ya. Ketika seorang meniatkan pada awalnya tadi sholat zuhur, maka sudah terbedakan lagi Bahwasanya ini bukan sholat asar, berarti apa? Niatnya tadi sholat duhur Jadi membedakan antara duhur dan asar. Dan yang kedua, pada sholat yang kedua, ya dua rakaat yang kedua, maka dia pun sholat dengan niat apa? Sholat asar ya. Dan ini membedakan sholat asar tadi dengan sholat duhur Dipahami ya? Dipahami? Mana yang pertama ini? Jadi pembeda pembeda antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Ya. Pembeda antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya atau seperti yang kemarin yang kita contohkan ya ya misalnya dia ingin mandi ya yang pertama mandi junub ya yang kedua mandi tabarruk atau tanadhuf ya. Mandi tabarruk ini misalnya kalau seperti di Yaman ya. Di Yaman itu kalau musim panas panas sekali. Di sebagian kita kadang-kadang mandi itu tengah hari itu mandi. Jam 11, 12 itu mandi panas sekali memang. mandi untuk meningkat badan. Ya. Ataupun tanadhuf tadi. Ya. Tanadhuf. Jadi dia mandi untuk berwangi-wangi misalnya mau ke acara, mau ke masjid, ya mandi wangi-wangian ya. ya. Kalau kita bahasa Banjarnya apa? Mandi kembang ya. Mandi kembang karena mungkin dahulu Kedita yang namanya parfum ya. Allah Taala. Jadi, ya seseorang tadi mau dua kali mandi tadi. Ya. Yang pertama dia mau mandi janabah dahulu. Ya. Kemudian yang kedua dia mau mandi tanazul atau dibalik. Yang pertama tabarut dulu, ya, ingin meninggal dulu. Baru yang kedua mandi jenabah tadi. Membedakannya dengan apa tadi? Dengan dengan niat tadi pula ya. Dengan niat tadi. Ketika seseorang meniatkan yang pertama mandi jenabah ya sesuai wudhu dulu, kemudian membasuh yang kanan dulu, yang dan seterusnya maka dia meniatkan apa ini adalah mandi jenabah ya kemudian dia mandi lagi yang kedua kalinya karena mandinya merasa kurang bersih merasa kurang wangi dikasih parfum atau dikasih kembang airnya ya akhirnya mandi lagi yang kedua yang mandi dan tuh ya ini membedakan antara dua amalannya membedakan antara dua ibadah ya. Tanda tuh tadi bisa jadi ibadah juga ya. Kalau tadi apa? Diniatkan apa? Karena wajah Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, jadi ibadah yang pertama ibadah wajib, yang kedua ibadah sunnah ya, tuh berwangi-wangian. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna Allah jamil hibbul jamal. Sungguh Allah tuh indah, dan menyukai yang namanya keindahan. Ini makna yang pertama. Dipahami ya? Kalau sudah paham, kita masuk makna yang kedua, ya. Insya Allah pahamnya. Ada pertanyaan? Makna yang pertama, ya. Yang pembeda antara ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. <clears throat> Ini Ya. Dan pendapat ini adalah pendapat yang sering disebutkan oleh kalam-kalam al-fuqaha fi kutubihim. Ya, ini pendapat yang pertama ini sering disebutkan oleh ahli-ahli fikih ya. Ahli-ahli fikih dalam kitab-kitab fikih mereka. Jadi kata mereka niat ini yang namanya niat artinya apa? Untuk membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Ya. Kemudian kita masuk makna yang kedua. Makna yang kedua Makna tani bimakna at-tamyizil maqsudi bil amal. Jadi makna yang kedua yang dimaukan di sini adalah dengan niat adalah tamyizil maqsudi bil amal. Ya. tamyizil maqsudi bil amal. Ya. Artinya pembeda ya, pembeda tujuan dalam amalan-amalan tadi. Ya. Dalam setiap amalan tadi. Ini tujuannya ini apa? Ya membedakan tujuan. Ya. Membedakan tujuan. Misalnya sini sebutkan wahal huwa lillahi wahdah la syarikalah am ghairuhu. Ya. Apakah tujuan dari niatnya tadi ini yang pertama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala semata tidak mensekutukannya sedikit pun ataupun tujuannya bukan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini contohkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab. Ya. Jadi makna yang kedua apa tadi? membedakannya atau pembeda tujuan dari amalan tadi. Apakah tujuan tadi karena Allah semata ataukah tujuannya tadi karena dunia ataukah tujuannya ya perkara-perkara dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini ucapan ini tentang makna yang kedua ini ini banyak disebutkan oleh hmm. ulama salaf al-mutaqaddimin disebutkan oleh ulama salaf al-mutaqaddimin di para salaf-salaf yang terdahulu menyebutkan maknanya adalah apa? pembeda tujuan dalam beramal. Tamyizul maqsudi bil amal pahami ini ya? Pahami? Jadi ada dua makna ya. Ada dua makna. Yang pertama, maknanya membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Ini makna yang disebutkan oleh ahlul fuqaha atau ahlul fiqih. Ulama-ulama fikih yang kedua, membedakan tujuan dari amalan tadi. Ini disebutkan oleh ulama-ulama salaf al-mutaqaddimin. Ini jadi kalau seorang dia berniat melakukan amalan bisa ya, jadi dua tadi ya, dua makna tadi. Pertama dia membedakan ibadahnya tadi. Yang kedua, dia membedakan tujuan dari peribadahannya tadi kepada siapa? Apakah dia ini ikhlas karena Allah semata ataukah karena selainnya? kami Ada pertanyaan? Yang kedua ini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan kita masuk pembahasan hijrah. Hmm? Ada pertanyaan? Tentang niat yang kedua Masuk Dimasuk pembahasan hijrah <clears throat> Sebelum masuk pembahasan, pembahasan hijrah Kita sebutkan Ucapan dari salaf Tentang pentingnya niat ya Di sini disebutkan Berkata An ya ini Abi Kathir Qala ta'allamu niyyah fa innaha ablaghu min al amal. Ta'allamu niyyah fa innaha ablaghu min al amal. Jadi pelajarilah ya, oleh kalian yang namanya niat tadi. Pelajari karena yang namanya niat ini adalah senyata-nyatanya suatu amalan atau amalan yang paling nyata ya memang terbukti ya seseorang tadi ya bang bisa mendapatkan pahala yang besar sekali atau mendapatkan pahala yang sedikit sekali bahkan dia bisa mendapatkan dosa karena apa tadi karena niatnya sama perkaranya dua orang beribadah sama yang satu ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, yang satu ibadah karena selain Allah, karena mertua, karena tuan guru, karena pulang dan pulang. Sama, berjamaah mereka berdua. Bacaannya sama dari awal sampai akhir. Rukunya sama, sujudnya sama. Membedakan apa? Membedakan niatnya. Yang satu dapat pahala setinggi langit, yang satunya dapat dosa ya mendapatkan dosa dengan seberat-berat dosa ya karena melakukan riak Lagi melakukannya karena syirik pada Allah Subhanahu wa taala ini perkataan Yahya bin Abi Katsir ta'allamu niyyah fa innaha ablagu min al-amal kemudian disebutkan dari An-Zubaydi al-Yami قال إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب يعني إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب kata Zubaydi al-Yami sesungguhnya ya aku ini sangat mencintai ya agar aku selalu mempunyai yang namanya niat tadi dalam segala sesuatu. Jadi dia ini mencintai dia melakukan perkara tadi dalam segala sesuatu. Berarti pendapatnya tadi apa? Pendapat ya, pendapat jumhur ya, bahwasanya segala amalan ini baik itu ya, maupun amalan-amalan yang sifatnya kebiasaan. Ya. Ini lawibu an takuna li ya. niyatun Sungguhnya aku mencintai ya agar aku mempunyai niat ya, dari segala sesuatu hatta fitrah ta'am wasyarab sampai pada perkara apa? makan dan minum. Ya. Juga itu minum, ya, bisa pahala. Tadi dengan meniatkan puasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan ini juga kami lihat bagi anda sendiri juga dan bagi kita kaum muslimin agar kita meniatkan dalam segala amalan kita ya apa saja baik perkara yang mubah tadi maka kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan siapa? Zubaidi Al-Yami. Zubaid Al-Yami. Kemudian juga sebutkan di sini Wan Sufyan at Ya ini mungkin masyhur ya. Karena Sufyan at ini ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayya ya di sini disebutkan ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayya ma'alajtu syai'an ya tidaklah kata Al-Imam Sufyan At-Tawri tidaklah aku ya, mengobati suatu perkara asyadda alayya yang lebih sulit bagiku min niyati ya melainkan apa dari niatku imam imam bahkan diriwayatkan bahwasanya beliau ini punya madhab sendiri ya Mazhab yang kelima al-imam madhab. tetapi ya mazhabnya beliau ini tidak sampai kepada zaman kita sekarang ini. Jadi beliau punya mazhab sendiri, mazhab at ya. Samping mazhab Imam Ahmad, Maliki, Syafi'i, Abu Hanifah. Ini juga ada mazhab at Imam ini Imam Kabir ya akan disebutkan dia ini tiqah, orang yang tiqah. Ya. Walaupun ada sedikit ya perkara juga. Nanti kita pembahasannya pembahasan mustalah hadis. Jadi beliau coba ulama besar menyebutkan la ada satu syai'an. Tidaklah aku mengobati suatu perkara asyadda alayya ya, yang lebih sulit ya, melainkan apa? Karena niatku tadi. Li'annaha tataqallabu alayya karena yang namanya niat itu tadi sering berubah-ubah ya sering berubah-ubah ya nanti kita akan membahas ya mungkin pertemuan berikutnya bagaimana kalau niatnya berubah ya pertama karena Allah kemudian di perjalanan niatnya berubah karena selain Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi ini Sufyan Ats-Tsauri ma'ala ma'ala syai'an asyadda 'alayya min niyyati li'annaha tataqallabu 'alayya tidaklah mengobati suatu perkara yang lebih sulit bagiku melainkan apa? perkara tadi, perkara niatku tadi karena ini yang namanya niatku tadi sering berubah-ubah, sering berbalik-balik. Yang tadinya lurus mungkin perjalanan belok, ya, atau di akhirnya belok ataupun pula di permulaannya belok di akhirnya lurus ya sering berubah-ubah namanya hati ya berbalak balik ya Allah taala alam bisawab dan juga disebutkan oleh Imam Imam Barak beliau berkata rubba amalin saghirin tu'addimuhu niyatu ورب عمل كبير تصبره النية ya jadi Al-Imam Mubarak rubba amalin sagirin tu'addimuhu niyah wa rubba amalin kabirin tusaddiruhu an-niyah ya jadi boleh jadi amalan yang kecil ya amalan yang kecil ini tiba-tiba menjadi amalan yang besar rubba amalan sagir amalan kecil tu'addimuhu an tiba-tiba menjadi ya suatu perkara yang besar di sisi Allah karena apa? karena niat tadi yang mengagungkan, yang memuliakan amalan tadi niatnya tadi dan juga sebaliknya boleh jadi rubba amalin kabirin ini satu amalan yang besar di si orang. Kalau orang melihatnya ini, masya Allah amalannya ini, kalau dia melakukannya, ya mungkin dia mendapatkan pahala yang terbesar, ya. Akan tetapi tusabiruhu aniyah. Ya, tetapi amal ini jadi kecil, bahkan tidak ada apa apa jadi mata Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena niat tadi ya niat tadi bisa membesarkan perkaranya tadi perkara kecil dan niat pula bisa mengecilkan perkara yang besar ini perkataan al-imam Ibnu Mubarak <clears throat> dan juga yang terakhir perkataan Al-Fudail Ibn Iyad dalam firman Allah Subhanahu wa taala beluakum ayyukum ahsanu amala ya agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya mengetahui siapa yang paling baik amalannya maknanya apa ahlasuhu wa aswabuhu kata Qudai dan Iyad maknanya ahsanu amala adalah maknanya akhlasuhu wa aswabuhu ya, yang paling ikhlas ya, pada amalan tadi dan yang paling sesuai pada amalan tadi. Maknanya apa? Ya. Jika amalan tadi ya, dilakukan dengan ikhlas ya, tetapi tidak sesuai maka ini bukan amalan yang terbaik ya. Tidak sesuai dengan tuntunan Nabi maka ini bukan amalan yang terbaik atau sebaliknya. Dilakukan amalan tadi sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rukunya, sujudnya, salamnya, bacaannya sesuai. Bahkan tidak ada yang si Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetapi tidak ikhlas maka ini juga bukan sebaik-baik dari amalan ini ya kan mendapatkan dosa ya kalau tidak ikhlas akan tetapi dimaukan di sini wal khalisu idza kana lillahi azza wa jalla was-sawabu idza kana 'ala sunnah disebut amalan tadi ikhlas orangnya tadi mukhlis, orang tadi melakukan dengan ikhlas jika dia melakukan yang karena wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebut amalannya tadi sesuai, sawab, benar, baik, bagus jika amalan tadi sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dengar? Ya? Sudah ya? Dan Thank you. ورسوله فهجرته إلى wa ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما Masalahnya tadi sudah paham ya semua ya Sudah paham semua Sudah perkataan-perkataan ulama tadi ada yang belum paham Kata ulama ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Kalau eh, sudah paham, kita masuk ya. Kita masuk pembahasan hijrah. Seperti saja dari dalam faedah tambahan. Jadi barang siapa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ini maksud ayat ini atau maksud hadis ini inilah takbirul amal tadi tatbiknya tatbik dari perkara-perkara yang di atas tadi sebelumnya tadi ya ini tatbiknya ya ini tatbik bahasa Indonesia prakteknya kita sekarang masuk pada prakteknya ya yang pertama tadi kita teorinya Nabi SAW berikan teori Sungguhnya yang namanya amalan terjadi dengan niat dan sesungguhnya setiap orang ya, akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang diniatkannya. Ya, ini teori. Jadi yang namanya teori banyak ya orang masih belum paham. Maka kita akan jelaskan dengan praktiknya. prakteknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi barang siapa yang dia hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya maka hijrahnya tadi pun kepada Allah dan rasulnya maksudnya apa nih hijrah tadi maksudnya ketika dia hijrah meniatkan hijrahnya tadi ya hijrah artinya perpindahan ya berpindah dari satu ke satu ini namanya hijrah perpindahan tentunya nanti kita jelaskan jadi barang siapa yang dia hijrah dengan niat tulus kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia akan mendapatkan hijrahnya tadi pun ya, akan mendapatkan ganjarannya dari hijrahnya tadi kepada Allah dan Rasulnya pula. Ya. Ini ini keutamaan kata ulama ya, keutamaan. Ya, disebutkan ya ismu syarti ya mani man adalah ismu syarat ya syarat jadi terjadinya syarat ini ya maka pasti akan menghasilkan yang namanya jawab syarat ya akan menghasilkan akibat dari terjadinya pensyaratan tadi ya misalnya saya tidak akan melakukan apapun ya, ya. Atau misalnya saya akan belajar dengan giat, ya, ya. Ketika kata orang dari barang siapa yang belajar dengan giat, ya. Barang barang siapa yang dia belajar dengan giat maka akibatnya apa? Dia pasti lulus. Ya. Atau barang siapa yang dia tidak mau belajar, tidak mau melakukan sesuatu pun, tidak mau ya, melakukan apapun, maka akibatnya apa? Dia tidak akan lulus. Ya. Dan ini keutamaan kata ulama ketika jawab syaratnya ini, ya, ya, cuma apa? Dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya pula sama ya. Ketika syaratnya tadi kepada Allah dan Rasulnya dikembalikan pula kepada Rasulnya, eh, kepada Allah Rasulnya. Menandakan apa? Keutamaan amalan tadi. Ya. Menandakan keutamaan amalan tadi. Ya, ini paragraf yang pertama. Ada pun paragraf yang kedua ya. Jadi kalau syarat yang dikembalikan kepada syarat ini berarti amalannya bulat utama ya. Misalnya dia mengharapkan wajah Allah, maka jawab besarnya akibatnya dia pun akan mendapatkan Allah dan Rasulnya pula ya. Ini merupakan amal ibadah yang mulia ya, kaum ulama. Dan dibandingkan dengan paragraf yang kedua ya, paragraf yang kedua, wa mangkana ya, hijratuhu ya. wa man kana hijratuhu ila dunya yusibha dan jikalau yang syaratkan ini dan jika dia melakukan hijrah tadi karena keinginan dunia yang ingin didapatkannya ataupun karena perempuan yang ingin dinikahinya atau imra'atin yang kibuha fa hijratuhu ila ma hajar Maka hijrahnya tadi akan sampai pada apa-apa yang dihijrahinya tadi, apa-apa yang diniatkannya tadi ini. Tidak sebutkan ya, sebutkan fahijratuhu ila dunya bisibha. Fahijratuhu aw imra'atin yang kibha. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala ya dalam lisan Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan ya pemaknanya bahwasanya fahada huwal muhajir ilallah wa rasuli haqqan ya Pak ketika dia hijrahnya dengan niat kepada Allah dan Rasulnya saja maka ini adalah niat yang sebenar-benarnya dan ini yang mulia cukup sudah tidak perlu yang lain Kata ulama, kafahu syarafan wa fakhran. Ya, mencukupi. Sudah ketika dia meniatkan tadi hijrah tadi kepada Allah Rasulnya ini mencukupi ya, kemuliaan dan mencukupi segala kesombongan. Ya, cukup. Ya, berbeda dengan yang kedua, ya. Perkara yang kedua, ketika dia meniatkan karena dunia Ya. Yang kedua, karena ingin menikahi seorang perempuan, ya, maka tidak disebutkan di sini ya, tidak disebutkan di sini. Kenapa? Karena inilah perkara-perkara yang tidak ada kemuliaan padanya, ya, tidak ada kemuliaan padanya. Bahkan dia tidak akan mendapatkan sedikit pun kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dipahami dan kata ulama fahada man qala wa fi qawlihi ila ma hajar ilai maka pada perkataan ila ma hajar ilai ini kenapa tidak sebutkannya ila dunia wa buah jawabannya tadi ya karena barang siapa yang dia meniatkan karena dunia niatkan karena istri satu jawabannya apa maka dia akan mendapatkan apa hijrahnya karena dunia dan istri tapi apa tidak disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak disebutkan kenapa di sini ini maknanya adalah tahqirun lima talabahu min amri dunia inilah penghinaan ya wa istihanatun bihi haitsu lam yadhkuruhu bilafdihi dan inilah gambaran yang paling menghinakan dan paling perendahan karena amalan tadi ya karena tidak ada kemuliaannya di sisi Allah maka disebutkan tidak dengan lafaz yang pertama tadi ya tidak disebutkan karena dunia juga dapatkan ataupun karena apa menikah itu kenapa Dua perkara ini amrun nisbi ya. Ya. Amrun nisbi bisa jadi orang mendapatkannya, mendapatkan dunia dengan hijrah tadi. Bisa pula bah, tidak dapat sama sekali. Ya. Dan juga ketika dia menginginkan menikahi perempuan tadi bisa jadi perempuannya berubah, bisa jadi menikah dan bisa jadi dia tidak akan mendapatkan perempuan tadi. Dan di sisi Allah pun dia tidak ada nilainya sama sekali. Oleh karenanya, kenapa ulama menyebutkan paragraf yang kedua ini ya tidak dilanjutkan, tidak disebutkan ya tujuannya tadi, tujuannya pada dunia dan akhirat, eh, tujuannya pada dunia dan wanita. Tapi jawaban dari syaratnya tadi tidak disebutkan menandakan perkara dalam perkara yang rendah dan perkara yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ya? Dipahami ini? Dipahami? Kalau cepat mungkin ya. Tolong ya. Jadi, kalau perkara yang pertama, barang siapa yang dia hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka jawab syaratnya dia akan mendapatkan hijrahnya tadi pada Allah dan Rasulnya pula. Sebutkan langsung Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya jawabannya. Ya, Barang siapa yang hijrahnya kepada dunia dan wanita yang ingin dinikahinya, maka dia akan mendapatkan pada apa yang diinginkannya saja. Tidak sebutkan dunia dan wanita yang ingin dinikahinya. Kenapa? Karena ini gambaran dari penghinaan, gambaran dari perendahan, ya bahwasanya tidak ada nilainya orang yang hijrah tadi ya, orang yang melakukan hijrah dengan niatan dunia dan wanita tadi dipahami ya dan dikiaskan pula ya dikiaskan misalnya kita melakukan ya melakukan sholat melakukan puasa melakukan zakat melakukan apa-apa saja dari amalan ibadah ya dan apa saja dari perkara-perkara yang kebiasaan makan dan minum kalau dia niatkan karena wajah Allah Subhanahu wa taala maka pasti akan mendapatkan jawaban dari syaratnya apa? Mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tergantungnya tadi. Tapi kalau dia melakukan ibadahnya, puasanya, salatnya dan seterusnya, ya, baik pun perkara-perkara dunia, makan, minum, hanya cuma kesenangan dunia saja, tidak mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka ini ganjarannya ia akan mendapatkan kerendahan bahkan penghinaan dari sisi syariat Islam. Ini ini yang dapat saya sampaikan dipahami ya? Pahami ya? Kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditulis ataupun mungkin bisa ditanyakan lain waktu. Subhanallah yang nikah tutup ya, ya. Subhanallah yang nikah la yang lain lantah astaghfiruka Mm-hmm.